بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على هرب المعطلة والجهمية رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش وأبو أحمد العصال في كتاب المعرفة والصحى عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالسه يتبعون مجال يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم فإذا تقر فإذا تفر فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم حسبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita masih dalam <clears throat> melanjutkan pembahasan tentang dalil-dalil keterangan-keterangan yang begitu banyaknya penukilan-penukilan yang begitu banyaknya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis beliau menunjukkan Allah di atas. sudah satu bulan lebih kita masih tetap melanjutkan pembacaan terhadap banyaknya dalil-dalil daripada sunnah. Sebelumnya Quran. Selepas sunnah ini nanti kita akan membacakan pendapat perkataan para sahabat. Selepas itu yakni perkataan para tabi'in. Lepas itu perkataan para tabi'ut tabi'in, perkataan imam empat dan inilah menunjukkan bahwasanya seluruh ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya Allah di atas aras di atas. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. Wasahha an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu bi isnadin Muslim bi isnadin Muslimin. Telah terdapat dalam hadis yang sahih dari jalur Abu Hurairah dan dalam sanadnya ya sanad ini dikeluarkan oleh Muslim rahimahullah tabaraka taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sanadnya Tadi dikatakan bahwa sanadnya adalah sanad pada pra, para perawi Muslim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan." Sesungguhnya Allah tabaraka taala memiliki malaikat-malaikat sayyarah yang senantiasa mereka berjalan. Ya. Tadi kata-kata sara yasiru sayrun wa sayyaratun artinya adalah orang-orang berjalan. Sesungguhnya nah, Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka berjalan ke sana kemari. Kemana? Yabtaguna majalis dzikri. Mereka ditugaskan Allah Jalla untuk mencari majlis-majlis yang di sana diingat Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir. Ya. Sebagaimana majlis kita malam hari ini inilah bagian daripada majlis zikir kita di sini untuk mengingat Allah Jalla wa ala. Ya, untuk menyingkap perkataannya, perkataan Rasulnya, memahaminya. Jadi majlis zikir itu bukanlah sekadar orang-orang berkumpul bersama kemudian mereka berzikir. Bukan itu majlis zikir. Majlis zikir adalah berkumpulnya sebagian orang di berbagai macam tempat yang paling utama di rumah-rumah Allah dalam rangka mempelajari kitabullah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu majlis zikir. Maka Allah Jalla wa ala memiliki malaikat-malaikat yang mereka tugasnya hanya berjalan ke mana mana mencari halakoh-halakoh majlis-majlis ilmu. Yang di sana diingat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi andai kata kita melihat dengan pandangan mata kita dan Allah singkapkan, niscaya kita akan melihat para malaikat-malaikat menaungi majlis-majlis semacam ini. Ya, Faidah wajadu majlis dzikrin jalasu ma'hum. Kalaulah ada majlis-majlis zikir, mereka pun duduk ya, bersama mereka. Dalam beberapa riwayat dikatakan hafathumul malaikah. Mereka di atas orang-orang menaungi yang menimba ilmu tersebut. Menaungi orang-orang yang menimba ilmu, menaungi orang-orang yang sedang membaca kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah, yang mengingatkan manusia kepada Allah, kepada perintah-perintahnya, kepada larangan-larangannya, ancaman-ancamannya. Mengingatkan manusia tentang janji-janji Allah. Ya. Ini semuanya masuk ke dalam zikir. Maka malaikat-malaikat dalam ayat ini dikatakan jalasu ma'hum. Malaikat tersebut duduk berserta mereka. Dalam beberapa riwayat hafathumul malaikah. Malaikat menaungi mereka. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat Maksudnya mereka tidak terbang. Mereka membentangkan sayap-sayap mereka, pertanda mereka tidak terbang bersama majlis zikir. Dan ini perkara alam gaib, hanya dapat dicerna dengan iman. Tak dapat dilihat dengan mata kepala kita. Ya, selama kita benarkan Quran, kita benarkan apa yang terdapat dalam Quran. Dan malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala memang memiliki sayap-sayap. Itu yang Allah katakan ya kata Allah alhamdulillah segala puji milik Allah fatiri samawat dialah yang telah menciptakan langit ya wal ard dan bumi ja'ilil malaikati rusulan dialah yang telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai perantara utusan-utusan uli ajnihatin memiliki sayap-sayap matna wa thulatha wa ruba'a ada yang sayapnya dua ada yang sayapnya tiga ada yang sayapnya empat. Wa yazidu fil khalqi ma yasha dan dia tambahkan lagi lebih daripada itu sebagaimana dia kehendaki. Allahu Akbar. Bayangkan kalau sayap malaikat tiga di mana letaknya? Kalau andai ke tempat masih tercerna akal kita. Sebagian binatang capung itu sayapnya berapa empat, kupu-kupu sayapnya empat, tiga di mana letakkan satu? Karena itulah tak bisa berbicara dengan akal, karena lemahnya akal. Yang penting kita iman dengan Quranul Karim. Dan Nabi mengatakan Jibril memiliki berapa? 600 sayap. Bayangkan di mana letak 600 sayap tersebut. Allah Akbar. Faida tafarraqu apabila tafarraqu mereka bubar selesai kajian. Selesai mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hajat mereka. Ada yang kembali ke pasar, ada yang kembali ke tokonya, ada yang kembali ke ladangnya, ada yang kembali ke keluarganya, karena kita tak akan mungkin terus-menerus belajar. Tak mungkin terus-menerus kita berzikir semacam ini. Ya, dan Allah Maha Ia mengetahui. Karena itulah Allah SWT tidak perintahkan kita melakukan hal ini 24 jam. Ya. Karena rahmatnya Allah kepada kita. Sebagaimana Allah katakan dalam surat al jumah Fa'idha qudiyatis salatu Fantasyiru fil ar. Apabila salat telah ditegakkan, menyebarlah di bumi wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Wadhkurullaha kathira. Tapi selalulah kalian berzikir kepada Allah SWT dalam segala keadaan. Apabila mereka telah bubar, tafarraqu, berpisah, berpencar, masing-masing kembali kepada hajatnya, sa'idu ila rabbihim. Maka malaikat-malaikat ini kembali kepada Tuhan mereka. Kata-kata sa'idu artinya menaik ke atas, terbang. Sa'idul Jabal menaiki gunung. Sa'idu ila rabbih mereka naik kepada Tuhan mereka. Kata-kata sa'idu naik menunjukkan Allah di atas. Karena malaikat-malaikat naik kepada Allah. Dan ini diperkuat dengan Quran Al-Karim. Kata Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Naiklah. Kata-kata mi'raj naik ke atas. Isra' mi'raj. Isra' perjalanan malam. Dari mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Mi'raj, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka kata ta'araja ya'rijun naik ta'rujul malaikatu waroh, Naiklah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril yang nama lainnya adalah ruh. Ta'rujul malaikatu waroh ilaihi kepadanya. Siapanya di sini? Allah. Dalam berapa masa mereka naik kepada Allah? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatan. Dalam hitungan satu hari, kalau dihitung dengan hari-hari bumi ini sama dengan 50 ribu tahun. Menunjukkan betapa tingginya Allah Jalla wa'ala. Ya, bayangkan. Selalu saya lihat dalam Facebook itu. Ya, tentang besarnya alam semesta ini. Ada gambar seorang di depan rumahnya. Kemudian dikecilkan nampaklah dia daerahnya, kemudian nampak dia di pulaunya, nampaklah dia di benuanya, nampaklah dalam bumi, kemudian dalam laun bumi tersebut ada yang besar, pan-pan yang lain lebih besar, lebih besar, bumi mengecil, mengecil, mengecil. Allahu Akbar. Begitu kecilnya makhluk hidup ini. Subhanallah. Ya, begitu besarnya alam semesta. Dan malaikat-malaikat setiap saat naik kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dalam hitungan 50 ribu tahun jika kita hitung. Allah Akbar. Ini menunjukkan Allah di atas. Naam. Wa aslul hadithi fi sahihi Muslim wa lafdhu wa lafdhuhu fa idza tafarraqu sa'idu ila as-sama'i fayas'aluhumullahu 'azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum. Al hadith. Al hadith. Wa asul hadith dan asal hadis ini fi sahihi Muslim, terdapat dalam sahih Muslim walafdhuhu dan redaksinya fa idza tafarraqu tatkala mereka bubar sa'idu ila sama maka naiklah malaikat-malaikat ini ke Allah fa yas'aluhum Allah azza jalla maka Allah di atas sana bertanya kepada malaikat-malaikat wa huwa a'lamu bihim padahal Allah tahu dengan hamba-hambanya Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu ya Allah Maha tahu apapun Allah ketahui Min aina ji'tum? Dari manakah kalian? Dan boleh-boleh saja orang bertanya untuk dalam rangka mengkuatkan. Dan dia tahu anaknya dari pasar. Kok dari mana saja? Dia tahu dari pasar anaknya. Allah Jalla wa'ala lebih sempurna daripada itu. Min aina ji'tum? Kalian dari mana? Maka malaikat menyebutkan mereka dari majlis-majlis zikir. Subhanallah al-hadis. Naam. Wa dzakara Ad-Darqutni في كتاب نزول ربي عز وجل كل ليت إلى السماء الدنيا من حديث عبادة ابن الصامد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له ألا ظالم لنفسه يدعوني فأفكه فيكون كذلك إلى مطلع فأفكه فأفكه فأفكه فأفكه فأفكه فأفكه فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه وذكر الدار قطني في كتاب نزول الرب عز وجل كل ليلة إلى سمي الدنيا من حديث عبادة بن الصامت قال Al-Imam Ad-Daruqutni menyebutkan dalam kitab ya tentang turunnya Rabb Azza wa Jalla setiap malam ke langit dunia. Min hadis Ubadah bin Samit dari jalur hadis Ubadah bin Samit perawinya dari sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah wasallam yanzilu Allah kulla lailatin setiap malam Allah turun ila sama'id dunya ke langit dunia hina yabqa thuluthul lailil akhir ketika bersisa sepertiga malam terakhir fayaqulu maka Allah berkata ala abdun min ibadi yad'uni adakah hamba-hambaku yang berdoa kepadaku faastajibalah aku akan kabulkan doanya ala zalimul nafsi yad'uni fa'afukkah Adakah orang yang menzalimi dirinya meminta kepadaku, berdoa kepadaku agar Allah agar aku yakni menyingkirkan dari dirinya kezalimannya, menghilangkan daripadanya kezalimannya, fayakunu kadzalika ila matla'is subhi. Demikianlah sampai terbitlah subuh. Wa ya'lu ala kursihi dan dia maha tinggi di atas kursinya. Hadis ini sebagian lafaznya terdapat dalam hadis-hadis yang sahih memang benar Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Tapi ingat, turunnya Allah tak sama dengan turun kita. Dan Allah tak akan pernah sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un. Tidak akan pernah ada yang dapat sama dengan Allah. Ya. Karena Allah Jalla wa'ala adalah Tuhan. Ya. Yang maha besar Turunnya Allah tak akan sama dengan turunnya kita dan kita imani. Ya. Dan selama-lamanya Allah itu memiliki sifat al-ulu. Selama-lamanya Allah Maha Tinggi di atas segala macam hamba-hambanya. Di antara segala macam makhluk-makhluknya. Kata Allah, wahwal qahiru fawqahu al-qahiru fauqa ibadih. Dialah Tuhan yang Maha Tinggi ya di atas hamba-hambanya. Tak pernah Allah SWT rendah, tidak. Tak pernah Allah masuk ke dalam alam. Jangan dibayangkan Allah seperti makhluk berpindah-pindah ya, satu tempat ke tempat lain. Allah tabaraka maha kuasa, maha besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala jangan tanyakan bagaimana dia turun. Yang jelas selama-lamanya Allah maha tinggi. Karena Allah tak sama dengan manusia, dengan makhluk seluruhnya. Ya, dalam Islam Allah memiliki dua sifat. Pertama sifatul zat. Sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Yang selama-lama Allah menyipatinya. Yang kedua namanya sifatul af'al. Ya, atau sifat fi'il. Sifatul zat tak pernah lepas daripada Allah. Sifatul fi'il terserah kapan Allah mau. Seperti ridha, itu sifatul fi'il. Kapan dia mau ridha, dia ya hamba-hambanya. Ya. Sifat murka, Kapan dia mau murka, dia akan murka kepada hamba-hambanya. Adapun sifat zat seperti wajah bagi Allah. Ya, ini sifat yang selama-lamanya melekat dengan Allah seperti sifat ilmu. Selama-lamanya Allah berilmu. Sifat kekuasa, selama-lamanya Allah berkuasa. Di antaranya adalah sifat apa tadi? Al-ulu. Sifat maha tinggi. Selama-lamanya Allah maha tinggi. Sebagian orang membatalkan hadis ini mengatakan enggak mungkin ini. Maka datanglah logikanya. Sepertiga malam terakhir dia turun. Baik, di dunia ini malam berbeda-beda. Berarti dia tak pernah naik-naik. Dikiranya naiknya Allah Subhanahu wa taala sama dengan naiknya makhluk. Turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Subhanallah. Dan Allah tak pernah menyebutkan dalam dirinya ya kecuali kata-kata tsumma -kata, ya kemudian dia meninggi di atas arasnya istawa al ars ya kemudian dia bersemayam di atas arasnya jadi kita terima hadis ini tak boleh kita bantah ya karena logik kita mengatakan nggak mungkin maksudnya ini pasti bukan ini terus cari tafsir lain seolah-olah kita mengatakan bahwasanya apa nabi itu membuat umatnya sesat itu konsekuensinya Masa dia buat kata-kata seperti gini yang memiliki banyak sekali tafsiran-tafsiran. Kalau kita salah berarti kita tersesat. Kalau kita salah berarti sama dengan makhluknya. Takkah mampu Nabi menjelaskan kepada kita? Ya sehingga kita paham. Kenapa kita harus ya mendengarkan perkataan manusia bukan ini maknanya tapi ini. Nabi tak mampu mengatakan demikian. Subhanallah. Demikian juga katakan dengan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Tuhan pengasih Maha Penyayang, Tuhan semesta alam, takkah Kau mampu memberikan kepada kami redaksi yang kami pahami dari perkata daripada perkataanmu? Engkau mengatakan wahyu uh, eh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Dialah Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy Bukan bersemayam, kata siapa? Kata orang-orang, ya, yang telah terjatuh dalam paham-paham filsafat. Mustahil Allah bersemayam. Maknanya apa? maknanya menguasai aras. Ya. Dalam berapa banyak ayat dikatakan, ya, setelah Allah SWT menciptakan langit bumi, tsumma kemudian dia bersemayam di atas aras. Kata mereka, bukan bersemayam. Berarti bersemayam, dia butuh tempat. Enggak diterima akal kita. Ya. Andai kata Allah bersemayam di atas aras berarti boleh jadi aras lebih besar daripada Allah atau Allah besar daripada aras atau sama dengan aras. Kalau begitu Allah memiliki panjang, tinggi, lebar, berarti Allah makhluk. Bukan ini maknanya. Karena Allah nggak mungkin sama dengan makhluk. Ini kata siapa ini? Kata orang-orang ahlu kalam. Jadi apa maknanya? Maknanya menguasai aras. Kita katakan, Berarti kau katakan Allah itu baru menguasai aras setelah dia menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya bukan di atas kekuasaannya, bukan di kekuasa, bukan dikuasainya. Siapa yang menguasai aras sebelum itu? Subhanallah. Kalau maknanya menguasai aras, apa kelebihan aras? Semua dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, "Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy." Dialah yang telah menciptakan langit bumi dalam dalam enam masa. Kemudian tumastawa. Kalau menurut tafsir mereka kemudian Allah menguasai aras. Baik, sebelumnya siapa punya aras itu? Subhanallah, punya nenek moyangmu? Menyembahmu? Subhanallah. Kemudian kalau kau kata kemudian dia menguasai aras. Baik. Apa kelebihan aras dibandingkan makhluk lainnya? Semua dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sama sekali keistimewaannya jika bermakna menguasai karena semua dimiliki Allah dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aras merupakan makhluk yang paling teristimewa di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala selain daripada para rasul tentunya. Subhanallah. Karena itu letakkan pada tempat tertinggi. Dialah saqful makhlukat, dialah atap seluruh makhluk, dialah atap bagi surga tertinggi, surga Jannatul Firdausil A'la. Atasnya adalah Arash Ar-Rahman. Dan dia memiliki kaki-kaki yang akan dibawa oleh malaikat-malaikat di hari kiamat. Di atasnya Allah bersemayam sebagaimana layak bagi Allah. Jangan tanyakan bagaimana dia bersemayam. Subhanallah. Ya, inilah akidah kita ahlu sunnah jamaah. Ketika Allah mengatakan kemudian dia turun di sepertiga malam terakhir, katakan ya kami terima, kami yakin Allah turun. Tapi turunnya tak akan sama dengan makhluk selesai. Jadi Ustaz, bagaimana turunnya Allah? Apakah dia masuk ke dalam langit-langit? Eh, jangan tanyakan bagaimana. Tak boleh. Dalam bab sifat, jangan tanyakan bagaimana. Itu yang membuat memalik burka. Karena kau tak tahu bagaimana zat Allah, tak akan tahu pula kau bagaimana Allah turun. Jangankan turunnya Allah, bagaimana turunnya malaikat-malaikat yang jaraknya berapa jauh tadi? 50 ribu tahun bagaimana turunnya malaikat? Tak bisa kau jawab. Apalagi Allah Jalla wa'ala. Yang jelas Allah tidak pernah dalam alam. Ingat, kaidah tidak pernah Allah dalam alam. Subhanallah sebagaimana dalam kitab-kitab ya ahlu kitab. Allah Jalla wa masuk ke surga mencari Adam. Ya, dalam kitab Injil. Ya, perjanjian lama, lihat terjemahannya. Ketika Adam buat dosa, Adam akhirnya malu dengan Allah, dengan Tuhan, terbuka tersingkap auratnya, maka dia sembunyi ya dengan Hawa. Mereka sembunyi di balik pepohonan, mereka tutupi aurat mereka Datanglah Tuhan masuk ke dalam surga. Ini Tuhan dalam versi mereka orang-orang Nasara. Tuhan pun memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Versi mereka, Tuhan masuk ke dalam surga. Wallah, Allah tak akan mungkin masuk dalam alam ciptaannya, tak akan mungkin menyatu dengan alam. Allah bukan dalam alam, alam bukan dalam Allah. Berkata Imam Auza'i rahimahullah, Kunna wattabi'un. Kami semua. Kunna wattabi'in. Para tabi'in. Mujmi'un. Sepakat bi Allah Mustawin ala arsyih. Bersemayam di tasarasnya Ba'inun min khalqi Berpisah dengan makhluknya. Karena salah memahami dan membedakan antara Tuhan dengan makhluk. Al-Khaliq dengan makhluk. Terjebaklah sebagian tersesatlah sebagian orang. Sehingga mereka meyakini Allah itu ada di mana-mana. Allah ada dalam dirinya. Ketika Allah ada dalam dirinya, akhirnya bercampurlah baginya. Yang mananya aku ini? Aku atau Tuhan ini? Aku bilang aku Tuhan, aku bilang Tuhan akunya ini. Pusing kepalanya. Karena tak bisa membeda-bedakan. Tak akan sama yang mencipta dengan dicipta. Mustahil. Subhanallah kerancuan dalam berpikir ini. Sehingga muncullah paham namanya al-hulul. Dia telah menyatu dengan Tuhan. Ini akidah orang Nasara yang mengatakan Isa bin Maryam telah menyatu dengan ruh Tuhan. Ya, tak ada beda. Yang lebih dahsyat daripada itu yang menyatakan seluruh wujud ini dialah Tuhan. Namanya paham Wihdatul wujud. Dan paham ini pun ternyata berkembang Nusantara. Di awal-awal dahulu Islam masuk ke Nusantara. Di Aceh sana konon kabarnya yang menyebarkan akidah Wahdatul Wujud ini adalah Hamzah Al-Fansuri. Subhanallah. Dialah yang menyebarkan akidah ini. Membuat orang tergila-gila mencari Tuhan, Tuhan dalam dirinya, dalam dirinya Tuhan. Membuat orang meninggalkan sawah ladang mereka, mereka sibuk dengan makrifat, Subhanallah. Ketika itu datanglah salah seorang ulama yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Sekarang namanya IN di sana. Nah, dia datang ke Raja Sultan Iskandar Muda. Dia katakan ini tuan kalau dibiarkan akidah ini bahaya. Kau harus pilih. Karena Sultan Iskandar Muda awalnya membuka semua pintu. Silakan kembangkan agama yang kalian pahami. Subhanallah. Ya, ini dibantu oleh muridnya yang namanya ujungnya As-Sumatrani, saya lupa namanya siapa. Tersebarlah akidah, paham ini namanya wahidatul wujud. Datang Nuruddin Ar-Raniri mengatakan ini bahaya. Akhirnya ketika itu ya setelah dipahamkan kepada raja, raja ambil kesimpulan tak boleh tersebar akidah ini. Bahkan mereka diusir, sebagian mereka ya dicari. Jadilah mereka daftar pencarian orang di PU kala itu. Sebagian lari. Ada yang mengatakan yang namanya Hamzah Al-Mansuri terbunuh. Ada yang mengatakan tidak, dia lari ke Pariaman. Itulah salah seorang tersebarlah di sana akidah-akidah. Subhanallah. Ya. Di antara mengingkari paham-paham seperti ini adalah murid daripada Nur Arun Araniri yang di singkil sana ada kuburannya. Ya, yang namanya adalah Abdur Rauf As-Singkili. Subhanallah. Abdur Rauf Singkili punya murid-murid. Di antaranya adalah yang di Pariaman sana sekarang kuburannya diagungkan. Namanya adalah Eh, Burhanuddin. Burhanuddin. Subhanallah. Burhanuddin ini punya murid yang terkenal. Itulah yang fotonya digantung-gantungan sekarang. Namanya Tuan Kusaleh Subhanallah. Ini sejarah. Ya. Begitulah masuknya agama ke dalam negeri kita ini. Di Jawa sana bertentangan dengan akidah imam yang sembilan. Siapa namanya? Wali Songo seorang yang dia mengajarkan akidah ini. Siapa namanya? Syekh Siti Jenar, Syekh juga. Banyak syekh-syekh ini bertentangan dengan para wali songo. Ini akidah berbahaya. Dan akidah semacam ini diajarkan di sebagian pesantren. Ada kitab namanya Fususul Hikam. Itu dipelajari dan diajarkan sampai detik ini ketika saya ngomong. Subhanallah. Ya, sehingga muncullah paham-paham, subhanallah. Pernah muncul daerah Cezana paham yang mengatakan Muhammad itu itulah zahirnya, batinnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ya. Syariatnya Muhammad, hakikatnya Allah Jalla wa ala. Ya, mereka meniru teori yang disebut mereka dengan al-insanul kamil. Ada salah seorang sufi yang mengembangkan paham ini. Ya, Intinya ikhwatul kiram rahimakumullah, kita ngomong kemana mana supaya antum ya meluaskan wawasan kita. Subhanallah. Bahwasanya paham-paham semacam ini telah berkembang. Ya, bahkan di negeri kita jauh-jauh hari. Ya. Yang jelas inilah paham dan kita harus memahami pemahaman yang benar yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita imani Allah turun, tapi jangan tanyakan bagaimana dia turun. Dan kita meyakini Allah tak pernah dalam alam. Tak pernah alam dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berpisah. Subhanallah, itu harus kita yakini. Ya. Naam. Kemudian, fayaqulu ala 'abdun min ibadi yad'uni fa astajibalah. Maka Allah berkata, adakah hamba daripada hamba-hambaku yang meminta kepadaku? Aku akan kabulkan doanya. Ini menunjukkan keutamaan berdoa di malam hari di sepertiga malam terakhir ketika orang tidur Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia ya sebagaimana pada hari Arafat pun demikian dikatakan Allah turun ke langit dunia ya ala zalimun nafsihi yad'uni fa'fukkah adakah orang-orang menzalimi dirinya mau bertobat kepada aku akan bukakan dia daripada kezalimannya fayakunu kadzalika ila matla'is subuh sampai subuh datang wa ya'lu ala kursi kemudian dia ya meninggi di atas kursinya tinggi di atas kursinya Hadis ini ya, dilemahkan oleh para ulama. Tapi tadi saya sebutkan sebagai redaksinya sahih. Ya. Naam. وعن جابر بن السليم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فيهما فتبختر fatabakhtara fihima fanadhara fanadhara fanadhara Allahu ilaihi min fawqi arshihi famaqatahu fa'amara al-ardha fa'akhadha fa'akhadathu fahuwa yatajaljalu fiha rawahu da rawahu darimi an sahli bin bakkarin ahadi syuyuhil bukhari walahu syahid walahu syahidun fi sahih al-bukhari min hadisi abi hurairah radhiyallahu anhu Wan Jabir bin Sulaim qal dari Jabir bin Sulaim dia berkata sami'tu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi SAW yaqulu aku pernah mendengar Rasul bersabda inna rajulan sesungguhnya ada seorang laki-laki mimman kana qablakum sebelum kalian laib labisa burdaini maka dia mengenakan dua pakaian kebesaran ya memakai pakaian kebesaran fatabakhtara fihima begitu besar, begitu mahalnya harga pakaiannya, begitu mengagumkan kedua pakaiannya. Dia maka karena itulah dia pun lalai dengan dirinya, dia pun berjalan dengan sombongnya. Dan itulah manusia. Kadang-kadang kita naik mobil mewah terasa lain. Nampak orang-orang naik mobil kombet, kesian kombet mobil kawan tuh. <laughs> Subhanallah. Kalau sekedar kesian enggak, kadang-kadang kita merasa lebih tinggi daripada mereka. Walaupun mobil kita lebih tinggi. <laughs> Memang demikian, bannya tinggi. <laughs> Mobil orang rendah. Tapi bukan itu kita masukkan. Hatinya merasa lebih tinggi. Subhanallah. Pakai handphone mahal yang baru keluar. Pulang balik gini-gini aja ah, mana mana Nah, hmm. Kadang nggak ditanya orang pun bilang, kau tahu ini handphone paling terbaru, paling canggih ini. Belum ada yang Batamnya kecuali aku yang punya ini. Subhanallah. Ya, itu karakter manusia. Kadang-kadang kita diuji Allah dengan harta kita itu. Sehingga kita merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Ana bukan melarang antum pakai mobil mewah, jangan salah ya. Besok kombin <laughs> semua situ parkir, payah kita. Tapi menjaga hati. Ya, menjaga hati itu yang paling penting. Supaya kita tidak sombong apa yang kita miliki karena kekayaan biasanya jika tidak diringi dengan tazkiyatun nafas membuat orang yang memiliki kain tersebut menjadi sombong. Siapa yang mengatakan Allah? Allah mengatakan kalla innal insana layatgha. Sekali tidak, sungguh manusia benar-benar melampaui batas. Kapan itu terjadi? An ra'ahu Ketika dia melihat dirinya telah kaya. Ya. Begitulah seorang ini, dia jalan dengan dua pakaian kebesaran, pakaian kemegahan, Ya, bagaimana dia berjalan? Fatabakhtar fihima. Jalan dengan sombongnya. Kadang-kadang kita naik motor yang mahal-mahal itu yang mungkin ratusan juta harganya. Apa yang mau kita dapatkan? Pujian manusia. Kadang satu motor subhan sampai ratusan juta harganya. 700 juta harganya, subhanallah. Tapi hujan basah juga tuh kawan. <laughs> subhanallah. Kalau sudah naik motor apalagi mereka jalannya iring-iringan barai langsung vung vung dalah. Tetap longo aja. Depannya ciu ciu ciu ciu. Ya hebat lah kalian. Kami tak bisa beli gitu. Tapi alhamdulillah kami bisa ngaji tiap malam. Alhamdulillah. Kalian belum tentu bisa ngaji, sibuk kali kalian. Subhanallah. Ya. Jadi ini karakter manusia kecuali Allah rahmati dia. Ya. Bagaimana Sulaiman yang paling kaya di seluruh alam semesta dari makhluknya Sulaiman. Tak ada imbangnya. Ya. Tapi tak ada Sulaiman berbangga-bangga. Kita masih naik kendaraan yang paling canggih 400 km per jam. Ya, di mana mau kita tempatkan mobil itu di Batam ini? Mau jalan ke mana? Ke barang sana, masuk laut. Itu paling hebat. Sulaiman kendaraannya apa? Angin. Subhanallah. Ya, tapi Sulaiman ketika diberikan Allah kerajaan yang besar, Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua milik Tuhanku, karunia Tuhanku. Ya, bukan milikku, dia beluani ashkur amakur. Dia mengujiku apakah bersyukur atau kufur. Subhanallah. Hamba ini berjalan dengan sombongnya. Allah ilaihi min fawqi 'arsyihi famaqata. Maka Allah melihat hamba ini dari atas arasnya Inilah wajah syahid menunjukkan Allah di atas arasnya. Ya, maka Allah begitu murka kepadanya. Fa'amaral arda fa'akhadathu. Maka Allah perintahkan bumi, maka bumi menenggelamkannya. Kadang-kadang berapa banyak kita lihat dia ya, tabrakan begitu tragis. Pernah saya waktu lewat di Singapura beberapa hari sebelumnya tabrakan, subhanallah bukan tabrakan, dinabrak, kecelakaan tunggal. Mobil apa? Mobil yang 400 km per jam tadi itulah. Hancur lebur. Subhanallah. Ya. Mungkin jadi karena sombong jadi masuk laut. Karena sombong jadi nabrak. Ya. Allah perintahkan kepada bumi. Kau oh, tenggelamkan tu orang sombong. Maka bahaya yang sombong-sombong itu. Subhanallah. Fahuwa itajaljal fiha. Maka dia terperosok dalam perut bumi tersebut. Allahu Akbar. Hadith rawahud darimi. An Sahlim bin Bakar. dari jalan Sahal bin Bakar ahad syuyukh al-Bukhari salah seorang guru Bukhari walahu syahidun fi sahih Bukhari dan hadis ini memiliki pengkuat namanya syahid dalam sahih Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari hadis Abu Hurairah na'am wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi وآله وسلم اقبلوا اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشر بشرتنا فأعطنا قال أقبلوا أقبلوا اقبلوا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن أهل أهل اليمن إذ لم يقبل إذ لم إذ لم يقبلها بنو تميم تميم بنو تميم قالوا لقد بشرتنا فاقض لنا على هذا فاقض لنا فاقض لنا على هذا الأمر كيف كان فقال كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون كل كل شيء يكون حديث صحيح أصله في صحيح البخاري Wan Imran ibn Husain radhiyallahu anhu maqal dari Imran bin Husain semoga Allah meridai keduanya dia berkata qala Rasulullah sallallahu berkata Rasulullah sallallahu ya Yaqbalul busra ya Bani Tamim. Wahai Bani Tamim, terimalah berita gembira ini. Maksudnya berita Islam. Terimalah ini berita gembira dengan Islam. Masuklah ke dalam Islam. Ganjarnya seperti ini kelak. Ya. kalau berkatalah Bani Tamim. Basyir, basyartana. Fa'atina kalau kamu membawa kabar gembira. Fa'atina tolong berikan kepada kami harta-harta benda. Kami tak mau kalau kau tak berikan kepada kami harta benda, tak akan terima berita gembira yang kau bawa. Nah, sini uang dulu. Subhanallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqbalul busyra ya, ya ahlul Yaman." Wahai ahlu Yaman, terimalah berita gembira dengan Islam. Ya. Bani Tamim ini di Hijaz. Ini Yaman, ya. Ini adalah kaumnya Imran bin Husain dan banyak sekali sahabat-sahabat dari Yaman, Abu Musa al ashad dari Yaman, ya. Abu Hurairah dari Yaman. Islam lam yaqbalha Banu Tamim, wahai ahlu Yaman, penduduk Yaman, terimalah berita gembira ini karena Banu Tamim tak menerimanya. Mereka enggan kalau enggak diberikan bagi mereka dunia. Ya. kalau maka berkata ahlu Yaman, laqad basyartana. Engkau telah memberitakan kepada berita gembira ini ya Rasulullah. Kami pun menerima berita tersebut faqdi lana ala hadzal amri kaifa kana. Tolong kisahkan kepada kami bagaimana bermula urusan ini. Ya. Faqala kana Allah azza wa jalla 'ala al-'arsy. Dahulu adalah Allah bersemayam di atas arasnya. Wa kana qabla kulli syai' dan ketika itu belum ada apapun juga sebelumnya. Wa kataba fil lauhil mahfuz kulla syai'in dan dia telah perintahkan untuk menulis dalam mau menghapus segala sesuatu. Yakunu apa yang kelak akan terjadi. Hadis sahih asluh fi sahih Bukhari. Hadis terdapat dalam sahih Bukhari asalnya. Subhanallah. Ini menunjukkan kembali kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya atas arasnya. Bahwasanya Aris itu adalah makhluk pertama sebelum ada segala macam makhluk. Dan ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah dan dan yang memilih pendapat sama dengannya bahwasanya makhluk yang paling pertama sebelum segala macam makhluk ada adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menciptakan segalanya. Sebagian mengatakan ya, yang pertama kali diciptakan adalah kalam untuk menulis lauh mahfuz. Ya. Nah, maka hadis sini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala dialah di atas arasnya bersemayam. Nah. وروى الخلال في كتاب السنة بإسناد الصحيح على على الشرط البخاري عن قتادة عن قتادة بن النعمان النعماني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على العرش على على عرشه وروى الخلال الإمام الخلال في كتاب السنة dia punya kitab Judulnya adalah As-Sunnah, Kitab Sunnah. yang sahihin dia mereka meriwayatkan kita tersebut dengan sanad yang sahih, yang sahih ala syartil Bukhari. Semua perawinya sama yang mengikuti syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Bukhari an Qatadah bin Nu'man. Dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu qala dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaqulu aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, lamma faraghallahu min khalqihi tatkala Allah selesai menciptakan makhluknya istawa ala arsyih dia bersemayam di atas arasnya subhanallah na'am wa fi qissati wafatin nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadis Jabir min hadis Jabir radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu إذا إذا أنا مت فغسلني فغسلني أنت وابن عباس يسب الماء وجبريل ثالثكما وجبرائيل وجبرائيل ثالثكما وكفني في وكفني وكفني في ثلاثة أثواب جنود جدد وضعوني في المسجد فإن أول من يصلي أول فإن من أول من يصلي علي الرب عز وجل من فوق عرشه وفي قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم dalam kisah wafatnya Nabi min hadis Jabir radhiyallahu anhu dari hadis Jabir radhiyallahu anhu dan hadis ini tak sahih bahkan disebutkan hadis palsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ali Nabi pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu ini hadis tak sahih hadis ini palsu ya Idza ana mittu, kalau aku mati, faghis faghsilni, mandikan saya. Anta engkau yang mandikannya. Wa Ibnu Abbas yasubbul ma. Biarkan Ibnu Abbas menyirami saya. Ya. Wa Jibril thalithukuma. Ikutkan Jibril yang ketiga dari kalian berdua. Wa kaffinni fi thalathati athwabin judad atau judud. Kapani saya dengan tiga kain kafan. Wad'uni fil masjid, letakkan aku di masjid fa inna awwala man yusalli alayya ar-rabb. Sesungguhnya yang pertama kali menyolatkanku Ar-Rabbu Azza wa Jalla. Allah min fauqi arsy dari atas arsy. Hadis ini dikatakan maudhu oleh Imam Zahabi rahimahullah. Ya, kata Imam Zahabi urahu min iftira'i Abdul Mun'im. Ini adalah karangan ya perawi yang bernama Abdul Mun'im Ya. Maka hadis ini tak sahih, maknanya tak sahih, redaksinya tak sahih, ya. Sanadnya terdapat perawi yang selalu memalsukan hadis. nah وقد روي في حديث خطبة علي علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استأذنها قالت يا أبتي كأنك إنما ادخرتني لفقير قريش فقال والذي بعثني بالحق ما تكلمت بهذا حتى أذن الله فيه من السماء Faqalat raditu bima radiyallahu li. Hadis ini pun hadis mungkar. Ya. Kalau kita bertanya kenapa Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis-hadis semacam ini, kita katakan dia menyebutkan ini sebagai syawahid sebagai ya sebagai penambah wawasan saja, bukan dijadikan sebagai umdah, bukan dijadikan sebagai hadis-hadis landasan dasar. Karena di awal-awalnya dia menyebutkan hadis-hadis yang menjadi landasan dasar Al-Sunnah. Ini hanyalah merupakan tambahan-tambahan saja. Ya, Wa qad ruya fi hadithi khidbati aliyin radhiyallahu anhu li Fatimah dan telah diriwayatkan. Ingatlah kata-kata diriwayatkan menunjukkan lemah. Dalam bahasa Arabnya siqatut tamrid menunjukkan lemahnya satu hadis. Diriwayatkan, dikatakan, ya. Bahwasanya ketika Ali mengkhidbah meminang Fatimah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma Ketika Nabi minta izin kepada keduanya, bolehkah Fatimah menerima pinangan Ali. Berkatalah Fatimah, "Ya abati, wahai ayahanda, ka'annaka innamad dakhartani li faqir Quraisy." Bagaimanakah engkau, wahai ayahanda, seolah-olah engkau telah siapkan aku, engkau simpan aku, yang kau jaga aku, kau pingit aku untuk seorang fakir dari Quraisy ini. Maksudnya siapa? Ali. Ya, ketika Ali menikahi Fatimah memang Ali tak punya harta kecuali baju besi. Itulah dijadikan maharnya, ya. Itu diberikan untuk Fatimah Padahal tak akan mungkin Fatimah pakai baju besi. Tapi itu yang dia miliki dan diterima oleh Fatimah. Ya. Faqala maka Nabi menjawab, "Wallazi ba'athani bil haqq, sungguh demi Allah yang telah mengutusku dengan membawa kebenaran, ma takallamtu bihadza." Aku tidaklah mengatakan perkataan ini hatta Allah fihi minas sama. Sehingga dapat izin dulu dari Allah dari atas langit. Ya. Ini wahyu Faqalat maka berkatalah Fatimah raditu bima radiyallahu li. Aku pun rela dengan apa yang diridho Allah bagiku. Hadis ini disebutkan adalah hadis mungkar. Ya. Naam, terus. Wa fi Musnad al-Imam Ahmad min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qissatu syafa'atil hadithu bitulihi marfu'an wa fihi fa'ati rabbi azza wa jalla فأجده على كرسيه أو سريره جالسا وفي مسند الإمام أحمد dalam مسند أحمد من حديث ابن عباس dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya qissatus syafa'ah ya ada kisah syafa'ah ya al haditsu bituli hadis ini panjang marfu'an dikatakan terangkat sampai kepada Nabi wa fihi dan dalam hadis ini ada redaksi dan hadis ini juga tak sahih hadis ini dhaif ya tak sahih hadis ini. Apa bunyinya? Fa'ati Rabbi maka akhirnya setelah datang manusia kemana-mana mereka datang kepadaku aku pun mendatangi Tuhanku Azza wa Jalla fa'ajiduhu ala kursiyihi aku dapat di atas kursinya au saririhi atau di atas singgasananya jalisan duduk ini hadis tak sahih Naam Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتوني فأمشي بين أيديهم حتى آتي باب الجنة وللجنة مسرعان من ذهب مسيرة ما بينهما خمسمائة عام قال معبد فكأني أنظر إلى أصابي أنس حين فتحها يقول مسيرة ما بينهما خمسمائة عام فأستفتح فيؤذن لي فأدخل على ربي فأجده قاعدا على كرسي على عزتي فأخر فأخر له ساجدا فأخر فأخر فأخر له ساجدا juga hadis ini dhaif wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya dia berkata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah berbicara kepada kami. Qala berkata Rasulullah, "Ya'ti ya'tuni." Mereka datang kepada saya. <coughs> yakni orang-orang dalam hadis syafaat. Famsi baina idihim. Aku pun berjalan di hadapan mereka hatta ati babal jannah sehingga aku pun datang ke pintu surga. Wal jannati musra'an ya min dhahab. Surga memiliki dua masuk, dua jalan masuk. Pintu yang terbuat daripada emas. <coughs> Masirata ma bainahuma 500 am lebar pintu tersebut, tempat masuk tersebut adalah perjalanan 500 tahun. Qala Ma'bad berkata Ma'bad faka'anni anzur ila asabi Anas. Aku seolah-olah masih ingat bagaimana ia jari-jari Anas hina fatahaha ketika dia bentangkan seperti ini. Yaqulu dia berkata masiratu ma bainahuma 500 am. Jarak antara kedua pintu ini perjalanan 500 tahun perjalanan. Fa astaftih fayu'dhan li. Aku minta izin untuk masuk maka aku pun diberikan izin fa'adkhulu ala rabbi maka aku pun masuk kepada Tuhanku fa'ajiduhu qa'idan aku dapat dia sedang duduk ala kursiyil izzah di atas kursi kemuliaan fa'akhirru lahu sajidan akhirnya aku pun sujud ya menyungkur sujud kepadanya hadis ini dhaif tak sahih ya insyaallah taala ikhwatul kiram kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang subhanakallah bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.